Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatin wa dayajiri. Falhamdulillahilladzi bi 'abdihil mukhtari man ilaihi bil idzni wa qad nadana ya صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur Maha suci Allah ta'ala yang menguasai alam semesta dan ia yang maha mengaturnya Ia berikan kepada hambanya rencana mereka untuk mereka rencanakan tapi ia sendiri yang menghendakinya. Ia yang meluluskan rencana mereka atau ia yang membatalkannya. Dan tidak ada yang terlaksana kecuali yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia ciptakan dari hamba-hambanya yang jika mereka mengatakan sesuatu sesuai dengan yang mereka inginkan Allah pun mengikuti kehendak mereka dengan izinnya Al-Imam Umar Al-Muhdar bin Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf beliau disebutkan oleh para ulama Hadramaut bahwa beliau salah satu para aulia Allah Subhanahu wa taala yang jika beliau marah maka Allah marah dan jika beliau reda maka Allah reda. Lalu mungkin sebagian kita akan sulit sedikit memahami sedikit tentang hal ehwal seperti ini. Jangan sulit-sulit sesuatu jika dipahami dan dijelaskan jika dijelaskan oleh para ulama dan para aulia kepada kita maka semuanya akan menjadi jelas dan mudah. Terkadang seseorang mendengar hal demikian mengatakan apa saya seorang redha Allah redha dia murka Allah murka. dengan jauh-jauh kita punya orang tua kan. Allah Ta'ala, Rasul mengatakan tentang orang tua. Allah reda dengan redanya orang tua. Allah murka dengan murkanya orang tua. Orang tua yang seperti apa? Yang seperti apa aja. Apapun yang diredai oleh orang tua kita, kita berbuat sesuatu yang membuat keredaan orang tua kita, maka Allah Ta'ala reda kepada kita. Jika kita berbuat sesuatu yang membuat murka orang tua kita, maka orang tua kita pun eh, maka Allah pun murka kepada kita. Tentunya ini di luar maksiat. Lain kalau Allah kalau orang tua kita menyuruh kita maksiat lalu dia marah, Allah Ta'ala tidak akan marah. Di luar maksiat, maka Allah pun akan marah dengan marahnya orang tua dan Allah pun akan redha dengan redhonya orang tua. Orang tuanya bukan orang soleh, meskipun orang tuanya bukan orang soleh. Apalagi kalau seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bisa masih berada di bulan Rajab dan bahkan masih di awal-awal bulan Rajab. Bulan istighfar yang dimuliakan Allah Ta'ala dan dijadikannya sebagai bulan haram. Sebagaimana kita dengar tadi dalam ayat Al-Quran disebutkan, Inna iddata syuhuri Allah ithna ashara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan ada 4 bulan haram dan di antaranya Rajab diriwayatkan oleh dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Dailami Imam Ali berkata kalau Imam Ali berkata berarti hadisnya mauquf disebut dalam istilah ilmu hadis hadis mauquf apa itu hadis mauquf sedikit kita belajar tentang ilmu hadis hadis mauquf artinya hadis yang diucapkan dan dikeluarkan oleh seorang sahabat sandarannya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul yang mengatakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah itu disebut hadis marfu. Tapi kalau sahabat yang mengatakan berkata sahabat fulan, sahabat fulan atau sahabiah fulan, maka itu disebut dengan hadis mauquf. Berkata Sayyidina Ali dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Mudailami ini, beliau mengatakan akziru minal istighfari fi syahri rajab. Perbanyaklah kalian istighfar di bulan Rajab. Fa inna lillahi fihi utaqa aminan nar. Sungguhnya Allah Ta'ala di dalam bulan Rajab fi kulli yaumin utaqa minan nar di setiap hari ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Rajab tuh. Setiap hari banyak orang yang dibebaskan Allah dari api nerakanya Allah di bulan Rajab. Yang kita tahu kan banyaknya di bulan Ramadan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idqun minan nar. Itu yang kita sering dengar kalau datang bulan Ramadan. Awalnya bulan Ramadan rahmat pertengkahannya ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah dan sepuluh terakhirnya adalah itqun minan pembebasan dari api neraka. Tapi bulan Rajab juga demikian diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Lalu ini kan ucapan ucapannya Sayyidina Ali bukan ucapan Rasulullah. Ah, kembali kepada ulama ahli hadis. Itulah sebab kita perlu kepada ilmunya ulama supaya memahami ilmu yang benar dengan benar. Kata ulama ilmu hadis bahwa sesuatu yang diucapkan oleh sahabat yang rujuk asalnya bukan dari rasio, bukan dari akal semata, maka itu disebahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya hadisnya mauquf tapi hukumnya marfu. Ucapannya ucapan sahabat tetapi sandarannya kepada Sayyidina Muhammad. Karena dari mana Sayyidina Ali bisa ngomong ini di bulan Rajab banyak orang dimerdekakan dari api neraka maka disuruh berbanyak istighfar ini sesuatu yang bukan diambil dari akal pembebasan dari api neraka yang tahu Allah kemudian Rasul Sayyidina Ali tahu dari mana? tapi eh, Berarti Sayyidina Ali mengambil dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau yang mengatakannya, tapi hukumnya Rasulullah yang mengatakannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka sebab itulah di bulan Rajab diperbanyak istighfar. Karena hadis ini lebih banyak dari istighfar di bulan lain. Maka diaturlah oleh para ulama istighfar 20, 70 eh, kali di pagi dan di siang, di pagi dan di malam hari sebagaimana yang sudah berlaku banyak di kalangan kaum muslimin. Apalagi setelah sholat malaikat bareng sama kita beristighfar dengan ucapan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya kalau kita membacanya setelah sholat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya disebutkan potongan hadis itu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi wa yaquluna Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaih. Kata Rasul dalam hadis ini riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dan malaikat-malaikat mereka berselawat kepada salah seorang dari kalian selama dia itu masih duduk di tempat dia sholat. Malaikat itu berkata, Allahumma lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma rahamhu, ya Allah eh, kasihani dia, kasih sayangi dia. Ya Allah, tub alaihi, terima taubatnya. Ini ucapannya sama dengan ucapan kaum muslimin dan muslimat di bulan Rajab setelah salat. Masih di tempat salatnya kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Malaikat mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa tub alaihi. Bareng kita dengan malaikat mengatakan doa demikian. Dan doa jika bareng dengan malaikat gobul Ya. Mana dalilnya kalau gobul doa malaikat dengan doa seseorang dengan malaikat bareng kok dikabulkan Allah? Dalilnya amin. Yang ada dalam solat kalau kita berjamaah tuh. Kalau kita solat berjamaah, ketika imam membaca solat, membaca fatihah, di akhirnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Amin. Kita sebutkan makmum gitu kan. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan disebutkan dalam hadis bahwa malaikat juga mengaminkan Fatihahnya imam tuh. Kalau amin, imam mengucapkan amin, maka malaikat pun mengucapkan amin bareng dengan aminnya imam, mengamini Fatihahnya imam. Karena di situ kan ada doa Ihdinas siratal mustaqim doa bukan. Doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu doa, maka diaminkan dan kita pun mengaminkan. Yang bareng dengan aminnya malaikat maka dikabulkan doanya oleh Allah. Dari mana kita tahu bareng kita amin kita malaikat supaya amin eh, doa kita dikabulkan Allah ketika mengamini Fatihah itu? Kita tahu dengan aminnya imam. Kalau imam mengucapkan amin, kita bareng dengan aminnya imam, maka malaikat bareng dengan aminnya imam, maka kita pun bareng dengan aminnya malaikat. Dengan demikian kita pastikan bahwa doa kita dikabulkan Allah karena kita bareng dengan malaikat ketika kita bareng amin kita dengan aminnya si imam. Makanya jangan duluin imam. Nah, ini kan kebiasaan yang kurang bagus ini. Waladhalin. Belum habis sudah. Amin. Waladhali. Belum ketemu nunnya imam tuh ngomong. Udah amin. Ngeduluin malaikat. Kenapa ngeduluin malaikat? Imamnya belum ngucapin amin. Sedangkan malaikat bareng dengan aminnya imam. Nah, supaya ima, supaya kita bareng dengan amin malaikat maka kita tunggu imamnya mengucapkan amin sehingga kita barengi amin kita dengan amin malaikat. Maka kabul datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kabulnya penting tuh sebab e, permintaannya dan e, doanya sangat penting. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah dalam salat. Jalan siapa yang lurus? Suratul ladzina an'amta alaihim jalan yang engkau berikan nikmatmu kepada mereka. Lalu siapa jalan yang engkau berikan nikmatmu itu kepada mereka ya Allah? Diterangkan dalam ayat yang lain. Alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kata Allah Ta'ala dalam ayat lain menerangkan siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka itu adalah adalah an-nabiyyin, para nabi-nabi. As-siddiqin, para siddiq. Itu orang yang benar-benar sungguh menjalankan janjinya terhadap Allah, memegang iman dan Islam dengan kuat, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang Allah. Wasyuhada'i wassalihin dan para syuhada dan para salihin golongan empat ini yang disebut dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Itu jalan mereka, itu yang kita minta dalam sholat. Artinya kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan kami bersama mereka. Jadikan kami di jalan mereka, jalan para syuhada, salihin, anbiya, siddiqin. Itu doa berarti penting betul. Nah, ketika digebul oleh Allah Ta'ala karena amin kita barang dengan amin imam dan amin malaikat, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan kita ke jalan mereka di dunia dan kemudian dibersamakan kita dengan mereka di alamul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ketika doa bersamaan dengan doa malaikat dikabulkan Allah. Sebab itulah dipilih waktu itu. Habis sholat langsung supaya orang-orang belum lagi beranjak dari tempat duduknya waktu sholat begitu rapihnya ulama solihin kita ketika ingin mengerjakan amal. Sebab itulah kita disuruh ikut para ulama salaf. Kata para ulama, eh, kalau tidak salah Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-khair kullal khair fittiba'i man salaf. Kebaikan seluruh kebaikan ada di dalam mengikut kepada para salaf. Walaupun kita nggak tahu dalilnya, ikut aja bagaimana yang dilakukan salaf, maka di situ ada kebaikan, kata para Imam Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita tahu beliau bagaimana besar ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kita perbanyak istighfar di bulan ini, bulan Rajab, dan ketika kita beristighfar dan Allah kabulkan dan Allah tulis kita menjadi orang yang dimerdekakan Allah dari api neraka dan orang yang diberikan kemerdekaan dari api neraka ada tandanya di alam dunia. Ada tandanya sebelumnya wafat. Tandanya apa? Tandanya seperti orang yang dibebaskan dari api neraka yang lain berjalan dalam jalan solehin, mengikut kepada mereka, dalam hobi bahkan ikut kepada mereka. Tidak sama sekali meninggalkan sholat yang lima waktu apalagi, dan berusaha sekuat tenaga untuk menambahnya dengan yang sunnah. Di bulan Rajab juga disunnahkan puasa, paling tidak puasa tiga hari dalam satu bulan ini, paling tidak atau minimal. Ya, karena apa? Karena Sayyidina Ibrahim alaihissalam berpuasa setiap bulan tiga hari. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebajikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat kebajikan. Maka kalau tiga hari puasa setiap bulan berarti pahalanya dikali tiga, tiga dikali sepuluh menjadi tiga puluh hari tiga kali sepuluh kan tiga puluh tiga puluh hari nah sama aja puasa satu bulan. Seakan-akan orang yang puasa tiga hari dalam setiap bulan seakan-akan dia puasa sepanjang bulan penuh. Maka minimal tiga hari dalam bulan Rajab ini. Mau tambah lagi lebih bagus, tambah Senin kamis Senin kamis Senin kamis Mau tambah lagi lebih bagus. Semakin banyak puasa, maka semakin banyak pahala dan semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan sedikit pembahasan bait-bait syair yang dituliskan oleh tangan guru mulia kita Al-Imamul Murabbi Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Semoga Allah taala panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan Humati dinika asbahu liwalaihi unwana Wa ala sahabatika al-kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana Asbahu liwalaihi unwana Mereka para sahabat menjadi simbol-simbol kecintaan terhadap Sayyidina Muhammad Artinya kalau mau melihat bagaimana sosok mencintai Rasulullah maka yang menjadi gambarnya dan contohnya adalah para sahabatul kiram. Mereka simbol cinta terhadap Rasul. Ya, kalau eh, kita mengatakan cinta kepada Rasul, maka lihat kepada mereka. Bagaimana sih cinta kepada Rasul? Jadi di, disebutkan di dalam hadis sahih bahwa Rasul berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa arda Kita tahu beliau Amirul Muminin dan tidak ada peperangan yang dilewati oleh Sayyidina Umar bersama Nabi Muhammad. Semua peperangan beliau hadiri. Dari Badr sampai yang lainnya. Dan beliau yang disebutkan oleh Rasulullah Tidaklah Sayyidina Umar berjalan di dalam satu jalanan melainkan setan ngambil jalan lain. Takut pada Sayyidina Umar. Ya. Kalau masa kalau Sayyidina Umar jalan di jalan ini, ya setan ngambil jalan lain. Wah, ada ada Umar lagi jalan. Hebatnya ini Sayyidina Umar nih, oh, dalam iman. Setan aja takut. Ya, apalagi mau ngedekat, ketemu aja lari ulama ya, ulama-ulama kita ada yang begitu. Ada. Para kubar-kubar salihin. Mereka ketika berjalan, maksiat hab hilang. Ya, walaupun nanti kalau udah lewat datang lagi. Ya, walaupun, tapi ketika jalan maksiat hilang. Ya, guru-guru kita terdahulu macam seperti itu juga. Kalau ada orang-orang yang misalnya nongkrong-nongkrong berjudi di pinggir jalan datang orang guru kita guru ini kabur semuanya. Tanya orang-orang tua kita, guru-guru kita terdahulu. Itu termasuk di mana seorang jalan maka syaitan lari cari tempat lain. Ini Sayyidina Umar begitu. Orang yang banyak berjihad, syaitan lari kepada eh, eh, dari dari bayangan Sayyidina Umar bahkan kata Rasul. Lalu Rasul juga mengatakan laukana nabiyun ba'di lakana Umar kalau ada nabi setelah saya kata Rasulullah ini saya Sayyidina Umar jadi nabi. Walakin la nabiya ba'di. Tapi beliau mengatakan, tapi nggak ada nabi setelahku, kata beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, walaupun begitu hebatnya Sayyidina Umar dalam iman, ketika beliau berkata, Ya Rasulullah anta ahabbu ilayya min min min wa min waladi wa walidi wan nasi ajma'in illam nafsil ladzi baina janbai. Wahai Rasulullah engkau yang paling aku cintai dari seluruh dari anakku, dari orang tuaku, dari seluruh orang manusia engkau yang paling aku cintai tapi kecuali diriku. Lalu Sayyidina Umar, lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, belum cukup wahai Umar. Belum cukup wahai Umar, lam yakmul imanuk ya Umar, belum cukup imanmu wahai Umar, belum cukup sempurna imanmu wahai Umar. Belum sempurna iman Sayyidina Umar ketika mengatakan demikian. Beliau mempunyai jihad yang begitu banyak. Fadilah-fadilah dan keutamaan yang begitu besar. Tapi ketika beliau mengatakan demikian kepada Rasul, aku langkat mencintaimu melebihi segalanya. Tapi diriku belum. Kalau untuk diriku belum. Maka Rasul mengatakan belum sempurna imanmu wahai Umar. Maka Rasul eh, ketika Rasul mengatakan demikian, Sayyidina Umar pun terdiam sejenak. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, Wahai Rasulullah, sekarang kau lebih aku cintai dari semuanya, bahkan dari diriku sendiri. Bahkan dari diriku sendiri. Lalu Rasul mengatakan, sekarang wahai Umar sempurna imanmu. Sekarang wahai Umar sempurna imanmu. Maka sempurna Sayyidina Umar ketika mencintai Rasul melebihi dirinya sendiri dalam cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin hadirat yang dimuliakan Allah ketika suatu saat ketika Rasulullah Sayyidina Umar jadi khalifah jadi Amirul Mukminin lewat di dalam satu jalan Madinah melewati di kota Madinah melewati rumahnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib paman Rasul beliau ini kan orangnya tegas lihat rumahnya Sina Abbas bin Abdul Muttalib itu ada pancuran air. Pancuran airnya itu menjorok ke depan sedikit sehingga jatuhnya di atas jalanan kaum muslimin. Kata Sayyidina Umar, ini mengganggu jalan. Diturunkan oleh Sayyidina Umar. Itu pancuran rumahnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul. Dicabut itu pancurannya, karena ini mengganggu jalan kaum muslimin ini. Lalu ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib tahu bahwasanya beliau Sayyidina Umar mencabut pancurannya, dia, dia, dia datangi Sayyidina Umar dan kemudian dia kabarkan, "Tidakkah engkau tahu wahai Amirul Mukminin siapa yang memasangnya di situ?" Tidak tahu, kata Sayyidina Umar. Aku tidak tahu siapa yang memasangnya. Yang memasangnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Umar mendengar dan mengetahui bahwa yang memasang pancuran di situ Rasulullah, langsung kemudian dia perintahkan kepada Sayyidina Abbas, "Wahai Abbas, engkau naik di punggungku, kembalikan itu pancuran di tempatnya." Kata Sayyidina Abbas, "Tidak perlu aku naik ke punggungmu, biar aku yang kembalikan." "Tidak, Pak naik ke punggungku." Ini hukuman orang yang telah mencabut pancuran yang dipasang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya beliau terhadap Rasul dan ta'zimnya. Ketika tahu itu yang memasangnya Rasulullah dengan tangannya, langsung dikembalikan yang nggak berani kotak-katik. Ini Rasulullah. Di dalam perang Khandak, kita tahu waktu perang Khandak itu kaum muslimin di kota Madinah dikepung oleh orang-orang musyrikin dari berbagai macam sekutunya mereka juga maka Sayyidina Salman Al-Farisi memberikan ide kepada Rasulullah, ya Rasulullah kita bikin khondak. Kami dulu di Faris, di Persia, kalau dikepung macam begitu kita bikin khondak sehingga mereka tidak masuk ke dalam ke dalam kampung kita ini. Maka diterima idenya. Kemudian Rasulullah merintahkan untuk membuat parit khondak. Parit. Kemudian ketika mereka Rasulullah membuat garis. Madinah itu kan belakangnya gunung. Maka dibuat garis melengkung ini yang akan dibuat parit di sini ketika mereka pacul membuat parit di tengah mereka membuat parit ada batu besar di situ pas batu besar itu digaris yang telah digariskan oleh Rasul supaya dibuat parit di situ dipacul dicuil dengan apapun alat tidak bisa menghancurkannya sahabat yang lain ada seorang sama kata udah kita pindah aja merong mencong sedikit ke sana. Ya. Kata yang lainnya tidak, ini garis yang telah digariskan oleh Rasulullah. Kita kembali kepada beliau. Lihat para sahabatul kiram. Cintanya kepada Rasul, kalau ini udah garis Nabi, udah nggak bisa diotak-atik nih. Kembali kepada Rasul, ya Rasulullah ini ada batu besar menghalangi pekerjaan kami membuat parit. Maka Rasulullah datang turun ke dalam parit, berikan paculnya. Atau apa, apa namanya itu yang buat eh, memecahkan batu. Bukan pacul, masa pacul? Pacul kan buat ini apa? Hah? Apa namanya? Palu. Bukan palu, bukan. Itu yang tajam itu. Ya palulah semacam itu. Berikan palunya. Lalu Rasulullah pun kemudian menghantam sekali ketika menghantam keluar sinar dan melebur sepertiganya, hancur. Lalu beliau mengatakan Allahu Akbar kharibat khaybar. Allahu Akbar akan hancur khaybar. Kemudian yang kedua memancarkan sinar dan hancur lagi sepertiganya. Kemudian yang ketiga memancarkan sinar dan hancur lagi yang ketiganya. Di setiap kali hancur dan memancarkan cahaya, Rasulullah bertakbir dan menyebutkan hancur Khaybar, akan dikalahkan Paris, akan dikalahkan Romawi. Orang-orang munafikin yang ada di Madinah, mereka mengatakan satu dengan yang lain, ini Muhammad ini sudah gila. Kita sekarang mau dibantai habis-habisan, dia bicara tentang masalah mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi. Tahu Persia Romawi adalah dua negara yang paling besar di zaman itu, sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain mau diserang sama sama mereka ini. Terpaksa kita buat parit dalam keadaan seperti ini berbicara seperti itu gitu orang munafikin bilang gitu. Tapi lain dengan sahabat. Ketika mereka dikabarkan demikian oleh Rasulullah maka mereka semakin tegar iman karena apa yang disabdakan oleh beliau adalah hak. Jadi dalilnya yang didikan ibrah dan pelajaran dalam kisah ini garis yang digariskan oleh Rasul Sahabat sama sekali tidak mau berpindah dari situ ketika mendapatkan batu yang keras. Tapi mereka lebih mau berpulang kepada Sayyidina Muhammad. Beliau yang menggariskannya dan beliau akan menyelesaikan permasalahannya. Itulah simbol-simbol cinta terhadap Rasul. Kalau Rasul sudah mengatakan, kalau Rasul sudah memutuskan, inilah jalan yang terbaik dan inilah kunci permasalahan seluruhnya dan berapa banyak beliau berikan tuntunan kepada kita dalam segala kondisi. Mungkin di antara kita punya permasalahan rumah tangga, kembalilah kepada Zaidina Muhammad. Mungkin kita mempunyai permasalahan dalam rizki, kembalilah kepada Zaidina Muhammad. Beliau sudah memberikan semuanya kepada kita. Beliau katakan, Ma min khairin illa dalal tukum alaih Tidaklah ada satu kebaikan melainkan aku telah tunjukkan kebaikan itu kepada kalian. Wa ma min syarrin illa hadzartukum anhu dan tidaklah ada satu keburukan melainkan aku sudah peringatkan kalian dari keburukan itu. Semuanya ada pada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan tentang simbol-simbol kecintaan ini karena pembahasannya panjang ini dan banyak hal yang kita ambil dari tuntunan Rasul dalam simbol-simbol kecintaan sahabat terhadap beliau. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan Sayyidina Muhammad dan ditumbuhkan semakin kuat kecintaan kita dalam hati kita kepada Sayyidina Muhammad dan diberikan kita husnul darain kebaikan di dua tempat dunia dan di akhirat wafatkan kita dalam husnul khatimah kita bermunajat kepada Allah, berzikir dan yang tidak dan tidak ada yang dicintai oleh Allah melainkan zikir dan tidak ada yang mendekatkan kepada Allah lebih daripada zikir dan mereka dimuliakan oleh Allah taala yang selalu mengucapkan zikir dan mengingat Allah taala di segala tempat.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 Dan di setiap malam Ia memanggil hambanya, apakah di antara hambaku ada yang minta ampun, aku akan ampuni. Apakah ada di antara hambaku yang minta hajat, aku berikan hajatnya. Apakah ada di antara hambaku yang ingin bertobat, aku akan terima tobatnya.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 Berikan maghfirahmu di saat ini, di malam ini, Ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang menyesal ketika bangkit dari alam kubur dan kemudian ketika menerima lembaran-lembaran amal menerimanya dengan tangan kiri dari belakang bahu. Ya Rabbana jangan kau jadikan kami dalam kelompok mereka. Mereka lah kelompok-kelompok yang kau akan hinakan di alam neraka. Dan jadikan kami kelompok yang kau muliakan di alam sorga. Kau berfirman farigun fil jannah, farigun fil zair. Satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di dalam neraka. Rabbi, Rabbi jadikan kami dalam kelompok sorgamu ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jaga solat lima waktu kami, Ya Rab, jaga puasa Ramadan kami, Ya Rab, jaga semua amal baik kami, Ya Rab, jika diantara kami sebelum ini meninggalkan solat, maka jangan jadikan setelahnya terus meninggalkan solat ambil tangannya dan jadikan dan berikan padanya taubat sehingga solatnya terus dijaga sepanjang waktu sampai ia wafat sehingga kuburnya menjadi taman-taman sorga sehingga kuburnya menjadi tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenteraman sehingga tidak menjadi tempat ular dan kala jengking kala jengking yang terus menyiksanya di dalam alam barzahnya.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 Jangan jadikan toko-toko dan harta-harta kami membuat kami lupa terhadap kematian. Ya Rabbi Rasulmu telah mengatakan kepada kami, mengingat alam kubur akan mendekatkan kami kepadamu. Mengingat alam barzah akan lebih membuat kami beristighfar banyak kepadamu. Ya Rabbi jadikan kubur kami raudah min riadil jannah. Siapkan kubur-kubur kami yang penuh dengan cahaya kemuliaan-Mu ya Rabbana. Engkau yang menjadikannya itu dan tidak ada zat lain yang dapat memberikannya selain-Mu. Kami memanggil namamu di malam ini agar engkau berikan hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله عليها نحيا وعليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين يا رب العالمين Semoga rumah-rumah kita diterangi dan disinari dan penuh dengan cahaya Sayyidina Muhammad. penuh dengan cahaya Al-Quran penuh dengan cahaya maghfirah di bulan Rajab semoga cahaya yang ada dalam rumah kita lebih lagi terang sehingga lebih dilihat oleh para malaikat Allah di alam malakutul a'la amin ya rabbal alamin Kusidah. راحمين يا أرحم الراحمين الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين وبارك الدوام يدوم في كل عام على ممر السنين تربنا ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين something نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين